Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sedikit mengulang barakallahu fikum kemarin kita membahas masalah mu'an'an dan juga mubham. Mubham di sini barakallahu fikum ternyata yang diinginkan bukan masalah mubham dari segi kunyah atau nama, tapi mubham itu enggak disebutkan namanya. Paham maksudnya ya? Nah, misalkan antum meriwayatkan suatu hadis dari siapa? Dari seseorang. Nah, seseorang ini siapa? Seseorang ini kalau yang mubham ini ada sahabat layadur. Mubhamnya para sahabat itu nggak membahayakan. Sebutkan namanya ataupun nggak, sebutkan atau nggak perlu apa? Nggak perlu mencari-cari siapa, Nggak perlu. Karena apa? Jami'us sahabah kulluhum udul. Semua para sahabat mereka itu memiliki sifat adalah sehingga itu nggak perlu meragukan keadaan mereka. Tapi kalau sudah di bawah sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in, kalau an rajulin minat tabi'in, an rajulin min atba'ut tabi'in, dicari dulu nggak? Dicari cek dulu siapa rajulin siapa? jangan-jangan majhul, jangan-jangan dhaif, jangan-jangan kadzdzab, jangan-jangan nah barakallahu fikum dia dhaifun fil hadis misalkan. Apa maksudnya ya? Tapi kalau sahabat jangan sekali-kali antum mencaci maki atau menghina atau mengingkarinya. Jadi jahalatus sahabah la tadur. Itu kaidahnya kan? Jahalatus sahabah la tadur. Ketidaktahuannya ketidaktahuan siapa sahabat tersebut itu enggak masalah, enggak membahayakan. Paham Karena sahabat semuanya apa? Udul memiliki sifat adalah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Adapun kalau untuk mu'an'an sudah kita lewati. Mu'an'an itu apanya? Hadisnya, paham ya? Hadisnya jalur riwayatnya pakai lafaz an an an. Paham ya? Kalau mu'an'in pelakunya, kalau an an ana Rawinya Mu'an'in. Mu'an'an hadisnya atau sanadnya tadi yang pakai lafaz an'an tadi. Kalau an'ana an'ana yu'an'inu an'anatan. Apa antum? Antum apa? An'ana? Ya. Antum? <laughs> Antum? perbuatannya. an-anah, An'ana yu'an'inu anatan perbuatannya. Mu'an'in pelakunya, mu'an'an yang terkenai. Paham ya? Naam isim tadi itu. Paham maksudnya? Jangan sampai keliru. Naam. Kita lihat di sini. Wal mubhamu huwa ladinam, Wa qawluhu wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ini juga dihafal ya. Upayakan semua yang sudah kita lewati antum hafal. Karena terkadang kalau waktunya panjang antum setorkan itu loh. Jadi nggak perlu anak nyuruh-nyuruh langsung antum hafal sendiri. Ada waktu kosong dihafal gitu caranya gitu. Karena dulu anak juga seperti itu. Jadi upayakan semaksimal mungkin kreatif, inisiatif biar apa? Biar ketika setoran mendadak itu sudah hafal itu. Kita lihat wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Wal mubham huwa alladhi fihi rawin lam yusamma. Mubham itu adalah suatu hadis yang di dalam syaratnya ada seorang perawi enggak sebut namanya. Ada seorang perawi yang tidak disebut namanya. Paham ya? An rajulin misalkan, dari salah seorang. Siapa salah seorang ini? Orangnya ada atau tidak hidup atau sudah mati gitu loh. Siapa fulan ini orang majhul, orang dhaif atau orang yang thiqahan itu. Nah, seperti itu. Wa hadha wal qismu tsani ashar min aqsami al hadis al-madhkura fi hadha an Ini merupakan pembagian yang ke-12 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini. Misal an seperti apa? Nah, barakallahu fikum seperti seorang perawi mengatakan haddatsani rajulun telah menceritakan kepadaku seorang lelaki. Nah, sekarang siapa seorang laki-laki ini? Dikenal atau enggak? Enggak dikenal orang laki-laki ini masih hidup atau sudah meninggal? Siapa orangnya? Fiqah atau dhaif? Atau dia mungkarul hadis atau bagaimana? Ya enggak? Namanya mubham. Ini nanti namanya mubham. Qala haddatsani fulanun an fulanin an fulanin Fa inna nusami hadzal hadits mubhaman. Hadis ini kita namakan mubham. Kenapa? Karena ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Paham belum? Enggak ada karena ada perawi yang tidak disebutkan apa? Namanya barakallahu fikum. Li'annahu ubhima fihi rawi. Dikarenakan di sini apa? Ubhima disembunyikan rawinya itu, masih disembunyikan namanya. Wa kadzalika idza qala haddatsani thiqah. Seperti itu pula masuk dalam mubham telah menceritakan kepadaku seorang yang thiqah. Siapa yang thiqah ini? Eh? Siapa yang sikoh ini? Muhammad, Saleh, Mahmud atau Zaid atau siapa? Paham ya? Karena sikoh banyak enggak orangnya? Banyak itu loh kita lihat. Fa innahu aidan yakunu mubhaman ini juga mubham. Li'annana la nadri man huwa hadza karena kita enggak tahu siapa yang sikoh ini. Faqad yakunu siqatan 'indal muhaddis wa laysa fi siqatin 'inda ghairihi. Bisa jadi dia sikoh menurut apa? Ahlul hadis tertentu dan bisa jadi dia sikoh tidak sikoh menurut ahlul hadis yang lainnya gitu loh. Paham ya? Menurut dia mungkin sikoh, tapi menurut yang ahli hadis yang lainnya enggak sikoh. Jadi harus tahu orangnya siapa biar deteksi. Fungsinya kenapa sih? Kok mubham itu enggak boleh? Karena nanti sulit untuk dideteksi. Deteksi itu apa? Diteliti, sulit perlu diteliti. Dicek itu sulit siapa ini rajul ini? Sikohnya siapa manusia atau bukan itu loh. Paham ya? Karena jin juga ada enggak sikoh jin? Ada, tapi kita enggak tahu gitu loh. Paham ya? Enggak tahu karena alamnya beda tadi. Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kita lihat Wa kadzalika idza qala haddatsani man Tokoh yang lain mubham juga telah menceritakan kepadaku orang yang aku percaya dengannya, yang aku anggap dia sikoh. Ini juga enggak diterima karena siapa orang ini siapa? Mungkin sikoh menurut dia, ternyata apa? Tidak sikoh menurut yang lainnya. Fahadah aidan yakun mubhaman yang seperti ini juga mubham. Wa kadzalika idza qala haddatsani sahibu hadid dar ini. Telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini Nah, siapa pemilik rumah ini? Orang nggak tahu kan? Pemilik rumah ini mungkin ada lima orang misalkan. Yang pertama fikoh, yang kedua majhul, yang ketiga misalkan enam nah, dhaif, yang keempat mungkar misalkan. Nah, orang kan butuh kejelasan siapa pemilik rumah ini. Nah, fa innahu yakunu mubhaman ma lam yakun sahibud dar ma'rufan, ya enggak? Ini dikatakan mubham selama pemilik rumah itu enggak diketahui. Eh, paham belum? Rumah enggak ada penghuninya dia haddatsani sahibu hadid dar. Rumah enggak ada penghuninya, tiba-tiba perawi ini mengatakan haddatsani sahibu hadid dar telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Nah, pemiliknya siapa? Diketahui, majhul. Nah, kita lihat sini. Idan fal mubham jika demikian berarti mubham itu kullu ma fihi rawin lam yusamma, yaitu setiap hadis di dalam syaratnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Mahum salah ya? Belum. Yang enggak disebutkan namanya. Amma makanan hadis fihi an rajulin la yusamma misal hadis Anas radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik. Adapun kalau seandainya hadis itu di dalam sanatnya ada seorang se seorang yang gak disebutkan namanya seperti hadis Anas radhiyallahu anhu, nam qala perhatikan baik-baik. Nah, macam-macam, kita lihat di sini. Contohnya hadis Anas radhiyallahu anhu qala beliau berkata, "Dakhala Arabiyyun yaumal Jum'ah." Telah masuk di hari Jumat ke masjid seorang badui. Nah, badui ini enggak dikenal siapa gitu loh. Wan Nabi Yusuf alaihi wasallam Nah, barakallahu dalam keadaan Rasulullah berkhutbah. Al-hadis sampai akhir hadis. Fal Arabi huna mubham. Badui di sini mubham enggak diketahui siapa namanya. Paham ya? Lakinnahu la yadkhul fi ta'rif alladhi ma'ana. Tapi enggak masuk dalam apa? Definisi yang bersama kita. Kenapa? Li'anal Arabiyya huna lam yuhaddis bil hadis. Karena seorang badui di sini dia tidak menyampaikan hadis, hanya sebagai apa? Sebagai yang dikisahkan itu loh, paham ya? Kan kan ini dikisahkan, dia enggak mengkisahkan tapi dia yang jadikan apa? Yang jadikan bahan kisah itu loh. Paham belum? Nah, dia yang jadikan bahan cerita. Ada orang Badui masuk ke masjid di hari Jumat. Berarti orang Badui ini menyampaikan atau bukan? Bukan. Dia yang terkena cerita tadi, ceritakan. Lam yuhaddits bil hadits tuhad disa anhu. Naam. Tuhaddisa anhu. Naam. Artinya apa? Akan tapi dia yang diceritakan tentangnya, ya enggak? Nah, dia yang ceritakan. Jadi Badui ini bukan yang menceritakan tapi dia yang diceritakan. Dia yang dikisahkan itu loh, pak, maksudnya ya? Ayo na'am. Idan faqaluhu ma fihi rawin lam yusam. Jika demikian berarti ucapan beliau Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala di dalam syaratnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya maknahu ai makana fis sanad rawin lam yusam. Maksudnya selama dalam sanad itu ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Mahum soalnya ya? Mahum adalah intinya bagaimana intinya? Intinya di dalam syaratnya itu ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Udah itu aja intinya. Nah, barakallahu fiikum Jadi kalau sebutkan namanya bukan mubham lagi. Nah, cuman perlu dicek siapa si fulan ini gitu loh. Nah, orangnya bagaimana gitu loh. Wa hukmul mubham anna haditsahu la yuqbal. Hukum mubham mubham itu hadisnya enggak diterima. Kecuali mubham siapa? Sahabat. Nanti masuk dalam jahalatus sahabah la tadur dihafal ini kaidah ini ya. Jahalatus sahabah la tadur. Nah, tidak dikenalnya sahabat siapa-siapa itu enggak membahayakan, enggak masalah gitu loh. Kita lihat hatta yu'lam man huwa hadzal mubham sampai diketahui siapa sih yang enggak disebutkan namanya ini. Yang mubhamin siapa? Sahabat tabi'in atau atba'u tabi'in? Kalau tabi'in sama atba'u tabi'in dicek lagi. Nah, barakallahu fikum kalau tabi'in atau atba'u tabi'in dicek lagi. Tapi kalau sahabat enggak perlu antum cek, pastikan dulu. Karena jami'us sahabah udul. Semua para sahabat mereka memiliki sifat adalah Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik kita lihat sini. Wa dzalika li jahalatin nabi hali hadzal mufham. Yang seperti itu karena bodohnya kita, ketidaktahuannya kita dengan keadaan yang mubham ini siapa orangnya. Illal mubham minas sahabat. Ini penting ini ya. Perlu digaris-garis nih. Stabilo stabilo ini warnanya pun terserah. kalian lihat. Illal mubham minas sahabat fa inna ibhamahu la yadur qaidahnya kecuali yang mubham tersebut yang tidak diketahui namanya tersebut adalah sahabat maka ketidaktahuan nama sahabat tersebut tidak membahayakan amlum jadi walaupun kita nggak tahu namanya siapa pun nggak masalah gitu loh an rajulin minas sahabah misalkan eh? an rajulin minas sahabah na'am barakallahu fikum seperti itu paham, paham maksudnya ya ayo na'am barakallahu fikum nah sekarang kira-kira pernah nggak tuh mendengar hukum mengambil hadis dari balik hijab jadi antum misalkan karena punya masalah dengan gurunya, akhirnya antum masih pengen ilmu juga sebenarnya. Tapi dia gengsi nggak mau dia bertemu langsung dengan gurunya, tapi dia di balik tembok dia. Di balik tembok dia dengarkan guru dengarkan apa? Ustadznya atau gurunya nyampaikan sesuatu dia nulis nyata dia. Ya, posisi gurunya nggak tahu kalau dia mengambil ilmu dari eh, mengambil ilmu dari dari gurunya tadi, nggak tahu dia. Di balik tembok situ misalkan dia bawa buku tulis dengarkan gurunya. Haddatsana fulan, haddatsana alan dia nulis. Nah, hukum nanti ketika orang yang di balik tembok ini nanti menyampaikan hadis terima atau enggak? Atau ada catatannya? Ada catatannya kalau dia mendengar di balik tembok harus mengatakan sami'tu syekh fulan min wara'il judur atau min wara'il jidar misalkan. Harus gitu karena orang nyangkanya ada di majelis ternyata dia di balik tembok. Paham ya? Kalau dia mau langsung sami'tu syekh fulan itu masih global padahal dia enggak ada di situ. Dia ternyata ngambilnya dari balik tembok. Harus dikasih apa catatan tadi itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena nah barakallahu fikum hafizakumullah mungkin ada seperti itu. Kecuali kalau posisinya dia tahu penuh tempatnya sampai di belakang sana, sampai di luar misalkan posisi dia hadir, enggak masalah. Tapi kalau ini kan seakan-akan ngumpet. Kami ya? ngumpet. Jadi mencari hadisnya itu posisi gurunya enggak tahu itu loh. Tapi kalau gurunya tahu di dalam keadaan penuh kemudian ada yang luar-luar, itu enggak perlu ngasih takyid lagi. Enggak perlu ngasih takyid lagi. Kita lihat di sini. Li'anna sahabat kulluhum udulun. Ini juga perlu digaris-garis ini. Dikarenakan para sahabat semuanya udul, siqatun semuanya siqah bi syahadatillahi ta'ala lahum fi qouli ta'ala dengan persaksian Allah taala langsung di dalam firmannya nya wa kullan wa'adallahu husna. Dan masing-masing para sahabat semuanya didamin masuk husna, yaitu apa? Surga. Wa tazkiyatuhu iyyahum fi qouli ta'ala dan juga rekomendasi. tazkiyatu rekomendasi. Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat di dalam firman-Nya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu wa 'al kuffar. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu para sahabat keras bengis terhadap orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, tapi mereka lembut terhadap sama mereka. Maksudnya oh sama para sahabat. Wa qawlihi was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka meridai kepada Allah taala idan fa hukmun haditsun mubham annahu mauqufun ini jika demikian hukum hadis mubham itu mauquf maksudnya bagaimana hatta yatabayyana man huwa hadzal mubham berhenti jangan dihukumi dulu sampai benar-benar nampak siapa sih mubham ini yang enggak diketahui namanya siapa? Sahabat atau bukan? Nah, illa sahabah ridwanullah alaihim kecuali kalau para sahabat yang tidak dikenal namanya tadi, enggak diketahui namanya tadi, fa innal mubhama minhum maqbulun kama sabaqa bayanuhu. Maka sesungguhnya mubhamnya para sahabat itu diterima sebagai sebagaimana penjelasannya sudah kita lewati sebelumnya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya Kesimpulannya bagaimana? Riwayat seorang perawi yang mubham itu bagaimana? Perawi menyebutkan hadis dalam syaratnya mubham enggak sebutin namanya. Bagaimana? Ada rinciannya atau tidak terima secara mutlak? Apa rinciannya? Ya. Gimana cara rinciannya bagaimana? Bagaimana rinciannya sekarang? Rinciannya bagaimana? suatu hadis dalam sanatnya itu ada seorang perawi yang mubham gak sebutin namanya. Itu apakah gak diterima hadisnya atau ada rinciannya? Rinciannya apa? Mudah sekali rinciannya. Kalau yang mubham itu ini, eh, mudah sekali. Ewa, kalau mubham sahabat maka, diterima. Kenapa kok edahnya Eh wajahalat sahabat la Terus bagaimana berikutnya? Eh kalau yang selainnya mungkin tabi'in atau asbab tabi'in itu jangan langsung enggak diterima, cek dulu siapa yang mubham ini. Sikoh, mungkarul hadis, dhaiful hadis, dajjal, kadzdzab atau bagaimana? Cek lagi. Apa maksudnya ya? Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.